Walaqad ba'athna dan niscaya telah mengutus kami Allah. Lam itu huruf apa? Taukid. Pada juga huruf taukid. Jadi berapa huruf taukidnya dalam ayat ini? Dalam kalimat ini? Dua. Ini namanya uslub ingkari. terlalu apa? Ingkari. Maksudnya metode yang digunakan untuk orang-orang yang ragu-ragu atau nggak percaya. Metode seperti ini juga digunakan ketika sesuatu yang disampaikan itu kemungkinan besar tidak dipercaya. Biasanya kan kita tahu orang itu nggak percaya setelah kapan? Setelah kita ajak omong dia, dia nggak percaya. Itu, Itu kita menyampaikan sesuatu kepada dia biasanya dengan cara apa? menggunakan usul mengkari Dengan cara apa? Sumpah. Pokoknya tenan loh, tenan. Nah itu berarti apa? Kalau saya sudah ngomong tenan loh gitu. Demi Allah. Sudah. Gitu. Itu menunjukkan apa? Yang teman bicara saya itu, dia nggak percaya. Terus saya khawatir dia nggak nggak percaya. Tentu di kulli ummatin di dalam setiap umat, waktu itu apa? Hak itu bisa bermakna golongan, bisa bermakna generasi. Fasulan pada seorang utusan. An. An itu apa? Huruf taksir. An maksudnya, tujuannya, risalahnya, u'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah bu dan menjauhilah kalian at-tawuta pada tawud. Niscaya sungguh aku telah mengutus seorang utusan pada setiap umat. Betul itu, betul ya. Tenan itu. Kalau kalian ragu-ragu, benar itu benar. Dan terus utusan-utusan itu apa misinya? Apa yang harus disampaikan namanya Rasul, utusan itu harus ada yang apa? Ada yang dibawa, ada yang, yang dia sampaikan. Gak mungkin dong, saya, saya ngutus seseorang nah, tanpa ada pesan. Gak mungkin. Apa? Risalah, misi, pesan yang, di yang disampaikan oleh para Rasul itu. Semua membawa pesan yang sama. U'budullaha wajtanibu tawud. Ibadahlah kepada Allah dan jauhilah tawud. Kita lihat syarahnya. Kalimat ba'atna artinya adalah ar telah memutuskan. Nah, kalimat biasa itu kadang artinya apa? Membangkitkan. Dan biasa. Yang dimaksud di sini adalah apa? Mengutus. Kulla ummat artinya adalah kullu ta'ifatin setiap golongan wa dan generasi wajilin sama dan generasi minan nasi dari manusia. Artinya kullu umat itu adalah setiap golongan, setiap daerah, setiap negeri, setiap negara, setiap generasi, setiap suku, semua. Rasulan. Siapa rasul itu? Ar-Rasul adalah man orang uhiya yang diberikan wahyu ilahi kepadanya bisyar'in dengan syariat. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu tentang syariat. Wa umira bitadlighihi dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu namanya Rasul. Kalau dia dapat wahyu saja tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan namanya siapa? Nabi. U'budullah artinya afriduhu bil ibadah. Memurnikanlah ibadah kepada Allah. Wajatanibu artinya apa? Utruku tinggalkan. Fariku memisahilah. Artinya ijtanibu. Kita suruh meninggalkan, kita disuruh menjauhi, kita suruh memisahi. atau Iku mustakun dipecah Minat tuyan dari kalimat tuyan. Eh, tohut itu adalah pecahan dari kalimat atau dari kata tuyan. Apa nih tuyan? Bahwa mujawazatul had. Tuyan itu artinya melampaui batas. Fa ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah wa huwa tawud. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah berarti dia adalah tawud. Kalau nggak ridho berarti dia bukan tawud. Contoh Isa juga disembah. Apakah Isa tawud? Bukan. Nah, Uzair disembah, apakah Uzair Tawud? Bukan. Malaikat disembah, apakah malaikat itu Tawud? Bukan. Kenapa? Mereka tidak ridho disembah. Kalau kemarin kita sudah mengkaji, ngerti definisi tawud yang lebih umum dari ini. Apa itu? Atajawaza bihil abdu haddahu segala sesuatu dari perilaku hamba yang melampaui batasnya sebagai hamba. ya ini hamba, tapi perilakunya melampaui batasnya dia sebagai hamba. Kalau lewat batasnya sebagai hamba itu berarti naik kemana dia? Ke martabatnya siapa? Kepada martabatnya Tuhan. Apa saja? Min ma'bud. Orang yang disembah. Atau matbu' atau orang yang di ikuti au mutain atau orang yang ditaati orang disembah selain Allah namanya tauhid orang diikuti sampai melampaui batas juga tauhid orang ditaati sampai melampaui batas juga tauhid Tentu U'usut gitu kam? Kamsah apa tuh? Man ubida wa huwa radin. Yang pertama adalah orang yang disembah dan riba dia disembah. Terus iblis. Kemudian man da'anna sa'ila li ibadati nafsi. Orang yang mengajak orang lain untuk menyembah kepada dia walaupun nggak ada yang mau. Dia nggak ngajak, dia disembah, dia senang. Togut. Dia ngajak supaya orang lain nyembah dia, orang lain nggak ada yang mau nyembah dia, apa lagi seseorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib seperti peramal-peramal itu namanya tagut. Yang ke kelima, Waman hakama bi ghairi ma'anzalallah. Orang yang menghukumi dengan meninggalkan hukum syariat. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global untuk ayat ini. Anna Allah subhanahu yukhbir. Allah telah menghabar, Allah menghabarkan. Apa yang dikabarkan? Annahu arsala fi kulli qa'ifatin wa qarnin minan nasi rasulah. Allah telah mengutus seorang utusan kemana? Setiap golongan, setiap generasi, setiap jadi nggak ada satupun generasi manusia yang tidak kedatangan utusan. Tidak satupun kelompok manusia yang tidak diberi utusan. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah wa ibadati masiwa. Utusan-utusan itu semua mengajak ibadah kepada Allah memuraikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidalika. Allah tidak henti-hentinya dan mengutus utusan kepada manusia dengan risalah seperti itu. Apa risalahnya? Memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Mundu hadatha syirku fi bani Adam. Semenjak terjadi syirik di kalangan anak Adam. Kapan pertama kali terjadi syirik? Di ahdi Nuh. Di zaman Nabi Nuh. Jadi sejak pertama kali Allah mengutus Nabi Nuh, terus Allah mengutus utusan ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, utusan itu Allah ditutup diakhiri dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi utusan. Berarti orang seperti kita sekarang nggak nggak punya utusan dong. Gimana? Nabi Muhammad karena dia adalah utusan yang terakhir dan oleh Allah diutus untuk semua manusia sejak zaman beliau sampai hari kiamat, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan padanya yang menjadikan kita tidak punya alasan bahwa saya belum pernah kedatangan utusan. Salah satu keistimewaannya apa? Al-Quran. Mujizat utama beliau oleh Allah dijadikan mujizat yang kekal. Al-Quran ini akan terus terjaga kemurniannya Gak akan dikurangi, gak akan ditambah sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada orang dari kalangan umat Nabi Muhammad yang bisa beralasan. Belum ada Rasul yang datang kepada kita. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab. Apa hubungannya? Anna da'wata ila tauhid. Sesungguhnya dakwah mengajak kepada tauhid wan nahya 'anil syirik dan melarang dari syirik Ia muhimmatu jami'ur jami'ir rusuli wa atba'ihim adalah misi muhimmah itu misi misi semua rasul dan pengikutnya berarti dakwah yang paling utama dakwah yang paling besar dakwah yang paling apalagi penting dakwah yang paling pokok apa tuh mengajak kepada buktinya apa buktinya semua rasul sejak zaman Nabi Nuh yang pertama kali diutus sampai zaman Nabi Muhammad semua mendakwahkan tauhid. Tentu. Kan Terus nek enek wong Islam ngomong aku gak usah tauhid tauhidan. Paling gak ngerti tauhid itu pak jadi maklum, Dan dia itu yang ngasih tauhid tapi nggak ngerti kalau yang dikasih itu tauhid. Ma yustafadu minal ayah. Yang bisa diambil faidah dari ayat ini. Sama annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid dan nahyu anisyirik. Hikmah. Apa? tujuan utama Allah mengutus para rasul adalah berdakwah mengajak kepada tauhid dan melarang syirik adalah tujuan utama Allah mengutus para rasul. dan kedua, an-nadin al-anbiya wahid. Agama para nabi itu satu. Sama. Apa itu? wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarki syirk yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik wa inih talaqat syara'i'uhum walaupun syariat mereka berbeda beda syariatnya mungkin ada yang tidak sama tapi akidahnya sama dasar agamanya sama apa itu? Memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Dikatakan Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanya satu. Apa itu? Islam. Apa makna Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli menyerah kepada Allah prakteknya mengerjakan tauhid walin kiat lahu bitta'ah tunduk kepada Allah prakteknya taat wal bara'atu minasyirki wa dan berlepas diri memisahkan diri dari syirik dan orang-orang syirik itu artinya maka inna dina indallahil Islam agama yang di sisi Allah yang diterima oleh Allah itu hanya satu an Annar risalata ammat kullal umam. Yang ketiga, bahwa risalah itu telah mencakup semua umat. Maksudnya gimana? Semua umat sudah kedatangan Rasul. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Wa qama dan telah berdiri apalah hujjatu hujjah ala kullil ibad atas setiap hamba. Ya, tidak ada lagi hamba yang bisa beralasan sebelum kedatangan Rasul. Antakulu ma min basirin wa la nadhir. ja'akum basirun wa nadir. Jangan lagi kalian bilang belum ada utusan datang kepada kami. Maqad ja'akum basirun wa nadir. Kalian semua sudah kedatangan utusan. Sehingga itu sudah cukup menjadi hujahnya Allah untuk menyiksa orang-orang yang kafir di hari kiamat. Yang keempat, idhamu sya'nit tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Besarnya masalah tauhid. Di masalah tauhid itu masalah yang yang besar. Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Dan tauhid itu wajib untuk semua umat, enggak ada yang terkecuali. Yang kelima fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Ayat ini menunjukkan makna yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna, dua rukun apa itu? An-nafyu wal isbat. Apa artinya nafyu? Nafyu jami' ma yu'badu min dunillah menafikan tidak mengakui semua yang disembah selain Allah. Mana isbat apa? Isbatul ibadati lillahi wahda. mengakui, meyakini wajibnya ibadah hanya kepada Allah. Ayat ini mengandung pengertian yang sama dengan kalimat La ilaha illallah. Gimana tuh? Kalimat U'budullah. Itu adalah apa? Isbatul ibadati lillah. Wajtanibut taghut. Itu kan adalah nafyul ibadah kepada siapa? An kulli ma yu'badu min dunillah. Fadallat naka fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'a. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak akan tegak, tidak akan wujud kecuali harus ada keduanya semuanya. Keduanya harus ada semuanya. Apa itu? An-nafyu wal jadi orang dikatakan bertauhid kalau sudah memenuhi dua makna ini an-nafyu wal wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid hanya menafikan ibadah dari selain Allah saja itu belum dikatakan tauhid saya yang mengatakan pokoknya aku mau nyembah berhala aku mau nyembah selain Allah itu sudah tauhid belum Wal itsbat al mahdha laisa Begitu juga mengakui kewajiban ibadah kepada Allah juga belum cukup dikatakan sebagai tauhid. Sudah dikatakan bertauhid bilang gimana? Lengkap dua-duanya itu. Saya enggak mau ibadah kepada selain Allah dan saya mau beribadah, sanggup beribadah kepada Allah itu namanya tauhid. Jadi kalau nggak nyembah selain Allah, tapi nggak mau nyembah Allah, namanya apa? Kafir. Nyembah pada Allah, juga nyembah selain Allah, namanya apa? Musyrik. Nah, yang tauhid yang mana? Yang menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada selain Allah. Baru namanya muwahhid, baru namanya ahlul tauhid. Baru namanya nasabi tauhid.